وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل اللهم آمين Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh Abdullah Al-Riyani hafizahullah menyebutkan tentang khutbah khutbatul hajah, beliau pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan beliau dan juga kita semua dari neraka jahanam dan setiap perkara yang mendekatkan kepadanya baik dari ucapan maupun perbuatan. Ikhwani al-kiram حديثنا في هذه الليلة عن أمانة عظيمة ومسؤولية هذه المسؤولية أيضا عظيمة وخطيرة جدا ألا وإنها أمانة تربية الأولاد Saudaraku yang mulia, adapun pembicaraan kita pada waktu pada malam hari ini adalah tentang suatu perkara yang luar biasa dan juga pertanggungjawaban yang luar biasa <clears throat> yaitu adalah tentang amanah dalam pendidikan anak. Tarbiyatul auladi wa ri'ayatuhum wal bihim واجب عظيم من واجبات الدين pendidikan anak dan juga perawatannya adalah suatu kewajiban dari kewajiban yang besar dari kewajiban-kewajiban dalam agama ini. الحرص على سلامة الأولاد من الشر ومن أسباب الفساد أمانة عظيمة على الآباء والأمهات. kesungguhan dalam berupaya mendapatkan keselamatan anak-anak dari kerusakan dan juga kejelekan adalah suatu pertanggungjawaban kepada kedua orang tua yang dimana perkara tersebut adalah perkara yang agung. Allah Jalla wa Ala yaqulu fi kitabih al-karim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah Azza wa Jalla yaqu berfirman Ya ayyuhalladzina amanu wahai segenap kaum mukminin qu anfusakum wa ahlikum nara jagalah atau hindari hindarkanlah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka jahanam. Naam dari neraka. Alaiha gila, alaiha malaikatun gilawun syidad. Ini mana pada neraka tersebut adalah malaikat kuat dan juga tangguh. La ya'sunallaha ma amarahum yang mereka itu tidak bermaksiat dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka Wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka itu melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. امر الله جل وعلا عباده بوقايه انفسهم من نار جهنم وايضا الزمهم بالحرص على وقايه اولادهم واهاليهم من نار جهنم Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mereka itu menjaga diri-diri mereka dari neraka jahanam dan juga untuk mereka bersungguh-sungguh dalam menjaga anak-anak mereka atau menjadikan pelindung atau menjauhkan anak-anak mereka dan juga istri-istri mereka ataupun keluarga mereka dari jenah, dari neraka jahanam. أولادكم أيها المسلمون أمانة في أعناقكم Anak-anak kalian wahai segenap kaum muslimin adalah amanah yang terletak pada leher-leher kalian. أبناؤك وبناتك أخي المسلم الكريم أمانة في عنقك ستسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة Anak-anak laki-lakimu dan juga anak perempuanmu wahai saudaraku muslim adalah amanah yang terletak pada leher-leher kalian dan perkara tersebut akan ditanyakan atau dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. هذه الأمانة لا بد أن نؤديها كما أمر الله جل وعلا Maka amanah tersebut haruslah harus hendaknya kita menjalankannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأد أمانة التربية لأولادك وبناتك أيها المسلم Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah-amanah kepada pemilik-pemiliknya. Maka sampaikanlah amanah-amanah tersebut yaitu anak-anakmu dan juga keluargamu. Ayuhal wahai segenap kaum muslim, الذي لا يحرص على الأمانة ولا يحافظ عليها ولا يؤديها كما أمر الله جل وعلا يكون خائنا Orang yang tidak bersungguh-sungguh dan juga bersemangat untuk men- menyampaikan amanah tersebut adalah termasuk orang yang berkhianat terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepadanya. الله عز وجل أمرنا أيها المؤمنون أن نؤدي الأمانة وأن نبتعد عن الخيانة Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wahai segenap kaum mukmin untuk kita itu menyampaikan amanah dan untuk kita menjauhkan diri kita dari pengkhianatan dari amanah tersebut. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai segenap kaum mukminin, janganlah kalian berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, maka engkau akan berkhianat tentang amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahui." وكبرت خيانة أن نضيع أمانة الأولاد Dan sebesar sebesar besar pengkhianatan adalah untuk kita berkhianat tentang atau mada untuk kita an-nudayya al-aulad untuk kita menyanyiakan anak-anak ضياعة ضياع أمانة الأولاد يكون بإهمالهم وترك رعايتهم وعنايتهم menyanyiakan anak-anak atau berkhianat tentang amanah untuk kita menyampaikan amanah kepada anak-anak adalah untuk kita tidak bersungguh-sungguh ataupun juga meninggalkan pendidikan mereka dan juga untuk menjaga mereka. ضياع أمانة الأولاد يكون بترك نصحهم وترك توجيههم Tersia-sianya amanah yang ter- di- ditujukan kepada anak-anak adalah untuk kita meninggalkan bernasihat kepadanya dan juga memberikan taujih kepada mereka. ضياع أمانة الأولاد يكون بإدخال الضرر ووسائل الفساد عليهم tersia-siakan amanah kepada anak-anak adalah dengan memasukkan kepada mereka adrar, kejelekan-kejelekan ataupun juga perkara-perkara yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut. وقد جاء وعيد شديد لمن حصل منه غش لرعيته maka telah datang ancaman yang sangat keras kepada siapa yang mereka itu berkhianat terhadap amanah kepada keluarga mereka. وقد جاء وعيد شديد لمن ترك النصح لرعيته dan telah datang ancaman yang pedih bagi orang yang meninggalkan nasihat kepada orang yang dia itu menjadi pemimpin di atasnya. فقد جاء في الصحيحين من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم maka telah datang dalam sahihain dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ما من عبد yastar'ihi الله رعية Tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia pemimpin kepada sebuah atau seseorang yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi kemudian dia itu meninggal sedangkan tak kala di hari dia meninggal dia itu adalah seorang yang berkhianat terhadap rakyatnya إلا حرم الله عليه الجنة kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan untuknya surga وأولادنا نحن المسؤولون عليهم وهم من رعيتنا dan adapun anak-anak kita kita akan ditanyakan atau akan bertanggung jawab tentang mereka dan kita akan ditanyakan di hari kiamat tentang mereka وجاء في رواية فلم yuhithum binushihi illa lam yarah raihatal jannah. Dan telah datang di suatu riwayat bahwa orang tersebut tidak mencakupi mereka atau tidak nah tidak mencakup mereka dengan nasihatnya maka orang tersebut tidak akan mendapatkan baunya surga wal walidu ra'in wa auladuhu wa ahluhu ra'iyatuhu dan seorang bapak adalah pemimpin dan juga anaknya ataupun istrinya adalah orang yang dipimpin ataupun rakyat mereka rakyatnya وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana datang di hadi- dari sahih- di dalam sahihain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang keraiatannya atau kepe- kepemimpinannya. قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan seorang laki-laki adalah pemimpin kepa- terhadap keluarganya dan dia akan ditanyakan tentang kepemimpinan kepemimpinannya. Fanta ayyuhal walidul karim ra'in ala auladik wa mas'ulun yawmal qiyamati an abnaika wa banatik. Maka engkau wahai seorang bapak yang mulia adalah pemimpin terhadap anakmu dan juga istrimu dan engkau akan ditanyakan di hari kiamat nanti tentang perkara tersebut. فيجب علينا تجاه هذه المسؤولية العظيمة مسؤولية الأبناء والبنات أمور Maka telah wajib atas kita semua dalam menghadapi pertanggungjawaban yang besar ini beberapa perkara. منها تعليمهم وتوجيههم Di antaranya adalah ta'lim kepada mereka dan juga mentaujih mentauhjihkan mereka وأيضا نصحهم وإرشادهم dan juga nasihat kepada mereka dan juga memberikan petunjuk kepada mereka وأيضا تحذيرهم من الشر وتجنيبهم عن مسا وسائل الشر dan begitu juga melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang jelek ataupun juga menjauhkan mereka dari perkara tersebut فهذا واجب عظيم تجاه أولادنا dan ini adalah suatu perkara yang wajib yang besar untuk menghadapi atau menghadapi anak-anak kita. وهذا الواجب يتمثل أداؤه إليهم بأمور Dan kewajiban ini akan terbukti penyampaiannya dengan beberapa perkara. من هذه الأمور أولا اختيار الزوجة الصالحة Di antara perkara-perkara tersebut, yang pertama adalah untuk memilih istri yang baik, yang salehah, التي تعينك على تربية أبنائك وأولادك yang dimana perempuan tersebut membantumu dalam mendidik anak-anakmu dan juga bertarbiyah kepada mereka. فيحظون بتربية إسلامية وآداب عظيمة Kemudian mereka itu tumbuh dan besar di atas tarbiyah yang Islam dan juga di atas sunnah yang agung. ولذلك جاء الحث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزواج بالمرأة الصالحة Oleh karena itu, datang dari dalam sahihain tentang hasungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencari pasangan yang dengan pasangan mencari pasangan yang baik. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك Kemudian Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pilihlah atau carilah yang memiliki agama, taribat yadak, maka sungguh engkau akan beruntung. فكم من إمام من أئمة الدين تربى في حجر أم ذات خلق ودين Berapa banyak dari a'immatuddin yang mereka itu tumbuh besar di bawah pangkuan ibu-ibu yang memiliki akhlak yang mulia dan juga agama. Wa kam min muslihin dha maqamin 'azim kanat tarbiyatuhu fi hijri ummin dhati khuluqin wa din. Dan berapa banyak dari orang-orang yang baik yang mereka itu tumbuh besar di atas pangkuan ibu yang memiliki akhlak yang mulia dan juga agama. وكم من سلطان عظيم كانت تربيته في أحضان حجر أم ذات خلق ودين dan berapa banyak pemimpin-pemimpin yang mereka itu tumbuh dan juga besar di bawah pangkuan ibu yang mereka itu memiliki akhlak yang mulia dan juga agama. ولا شك أن للأم تأثيرا عظيما بليغا في تربية أولادها وأبنائها وبناتها Dan tidak diragukan bahwasanya pendidikan ibu yang memiliki akhlak yang mulia dan juga agama sangatlah membekas kepada anak-anaknya. ولذلك كان على الحريص في تربية أولاد صالحين وعلى تنشئتهم أن يختار زوجة ذات دين Oleh karena itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mencari pasangan yang memiliki akhlak yang mulia dan juga agama yang dimana dengan mereka itu akan memudahkan kita dalam mendidik anak-anak. ومن أعظم الأساسيات لوجود أولاد قرة عين وجود حجر زوجة أم ذات خلق ودين Dan dari perkara yang paling mengagumkan untuk seseorang itu mendapatkan kesenangan dari anak-anaknya, kebahagiaan dari anak-anaknya untuk orang tersebut memiliki pasangan ataupun juga memiliki pangkuan yang baik dari seorang ibu yang memiliki akhlak yang mulia dan juga agama. ومن الأسباب أيضا لأداء هذه الأمانة ومن الواجبات علينا تجاه أبنائنا وبناتنا الدعاء Dan dari suatu perkara yang penting untuk kita menunaikan amanah ini dan untuk menghadapi anak-anak kita adalah dalam permasalahan tarbiyah kepada mereka adalah dengan berdoa أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا أبناءنا وبناتنا untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak-anak kita, istri-istri kita dan juga anak perempuan kita وأن ندعو الله جل وعلا أن ييسر لنا بأبناء صالحين dan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memudahkan untuk kita mendapatkan anak-anak yang saleh وأن يكون من ذريات وأن يكون من أصلابنا ذريات صالحة dan agar kita memiliki dari keturunan kita anak keturunan yang baik هذا زكريا عليه السلام يناجي ربه سبحانه وتعالى Inilah Nabi Zakaria alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah jalla wa ala hunalika da'a Zakaria rabbah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, disitulah atau tak kala itulah Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berkata wahai Allah, wahai Rabbku, hadiahkanlah aku dari sisimu anak keturunan yang baik إنك سميع الدعاء sungguh engkau sangat sungguh engkau mendengarkan doa-doa فاستجاب الله جل وعلا له فكان له يحيى عليه السلام نبيا ورسولا maka Allah Subhanahu wa taala pun mendoa, mengkabulkan doanya maka untuknya adalah Nabi Yahya wa kana rasulan nabiyya dan adalah dia seorang nabi dan juga rasul وهذا ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام يدعو الله جل وعلا dan inilah Ibrahim kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala قال ربي قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي dia berkata Wahai Robku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat wa oh, min Dan juga anak keturunanku, orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, kabulkanlah doa. Fad'a Allah jalla wa ala bi salahi Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengkabulkan doanya dengan memperbaiki anak keturunannya. فكان من ذريته الأنبياء والمرسلون dan adalah dari anak keturunannya para nabi dan juga para rasul ودعا أهل الإيمان رب العالمين سبحانه وتعالى وسألوه أيضا الذرية الطيبة demikian juga orang-orang yang memiliki keimanan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah untuk mereka diberikan anak keturunan yang baik فقالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين kemudian mereka pun berucap wahai Rabb kami hadiahkanlah kepada kami atau berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dari anak keturunan kami واجعلنا للمتقين إماما dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai imam فأهل الإيمان يدعون الرحمن سبحانه وتعالى بقرة عين في أبنائهم وبناتهم maka orang memiliki keimanan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kebahagiaan mereka pada anak-anak keturunan mereka dan juga istri-istri mereka bil ibn salih wal الصالح salihah wal والذرية الطيبة maka mereka pun bers- ber- bersenang dan juga berbahagia dengan mendapatkan seorang anak yang saleh dan juga seorang perempuan yang saleh ومن ذلك دعاء رب العالمين أن يعينك على تربية أبنائك وبناتك dan dari perkara doa juga adalah untuk engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia atau Allah menolongmu dalam mendidik anak-anakmu فإنك لا تملك الهداية لنفسك وهكذا لا تملكها لأبنائك وبناتك karena sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada dirimu sendiri begitu juga kepada anak laki-lakimu dan juga anak perempuanmu فالهداية بيد الله جل وعلا karena sesungguhnya hidayah ataupun petunjuk itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala فأنت تدعو الله عز وجل بهداية أبنائك وبناتك maka hendaknya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan kepada kepada anak keturunan kepada anak-anak laki-lakimu dan juga anak perempuanmu untuk menda- mereka mendapatkan hidayah وتسلك الأسباب الشرعية في صلاحهم وفي استقامتهم dan engkau juga menjalani jalan-jalan yang syariah dalam mendapatkan keistiqomahan mereka dan juga kebaikan mereka. وتستعين برب العالمين جل وعلا على إصلاح أولادك dan juga engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki anak keturunanmu. ومن ذلك أن تعوذ الأبناء من الشيطان ومن وسائل الشر dan dari perkara tersebut agar engkau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada meminta memintakan perlindungan kepada anak-anakmu dari syaitan. وهذا التعويذ من الشيطان الرجيم المفسد للأبناء والبنات يكون تارة قبل مجيء الولد وت dan perkara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi anak kita itu وتارة يكون عند خروج al-waladi min batni ummihi kadangkala diucapkan sebelum keluarnya anak tersebut dan juga disebutkan pada kadangkala pada setelah mereka itu telah keluar dari janin-janin ibunya. Wataratan ba'da khurujihi wa tansyiatihi wa numuwih. Dan juga kadangkala kita ucapkan pada setelah dia itu keluar dari perut ibu-ibu mereka dan juga tak kala mereka itu tumbuh dan besar. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصانا إذا أتى أحدنا أهله أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. Maka telah datang dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita ataupun menganjurkan kita untuk kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari dari syaitan. واخبرنا نبينا عليه الصلاه والسلام ان ذلك من اسباب صلاحهم وسلامتهم Tak kala orang tersebut hendak untuk mendatangi istrinya dan juga Rasulullah SAW memberi, mengkhabari kita bahwa dengan perkara tersebut akan mendapatkan ke, kebaikan untuk anak keturunan kita. فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله اي جاء معها قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian hendak untuk mendatangi istrinya yaitu menjimainya, maka hendaknya dia berucap, Allahumma jannibni syaitan wajannibna syaitan fima razaqtana wahai Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah kami dari syaitan terhadap apa-apa yang engkau telah berikan rezeki kepada kami قال عليه الصلاة والسلام فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apabila ditetapkan pada perkara tersebut seorang anak, maka syaitan tidak dapat mendatangkan kemudarat kepadanya. Idzan min asbab wiqayati auladina abnaina wa banatina min asy-syaitan wa taswil syaitan wa idlal syaitan al-isti'adzatu billahi jalla wa ala 'inda al-jima' dari oleh karena itu atau maka karena itu dari salah satu sebab untuk kita melindungi anak-anak kita dari penyesatan syaitan, dari penyelewengan syaitan agar kita beristiadah ke kepada Allah Subhanahu wa taala tak kalah hendak melakukan jima. Wa aidan Begitu juga tak kala anak tersebut telah keluar dari rahim ibunya, maka tidak mengapa untuk dia itu meminta isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dilindungi dari syaitan. فهذه امرأة عمران عليه السلام لما حملت بمريم عليه السلام عند الوضع دعت رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم dan inilah istrinya Imran alaihi salam tak kala dia itu sedang menghamilkan Maryam alaihissalam begitu beliau itu melahirkan Maryam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anaknya itu Maryam dan juga keturunannya dari syaitanir rajim. Faqalat alaihi wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha min rajim. Kemudian beliau mengucapkan dan sesungguhnya aku u'iduka أعيذها u'iduha bika mem- meminta perlindungan meminta perlindunganmu untuknya denganmu dan juga dari anak keturunannya dari syaitanir rajim. فسلم الله مريم عليها السلام من الشيطان الرجيم Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Maryam alaihissalam dari syaitan yang terkutuk وسلم ذريتها أي عيسى عليه السلام من الشيطان الرجيم dan juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya yaitu Isa alaihissalam dari syaitan yang terkutuk. فمريم عليها السلام ولية من أولياء الله عز وجل Adapun Maryam adalah seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. وعيسى عليه السلام رسول الله وكلمته Adapun Isa alaihissalam adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan juga kalimatnya. وأيضا من تحصين أولادنا وتعويذهم من الشيطان الرجيم بعد ولادتهم وعند نشأتهم ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحسن والحسين Dan demikian juga untuk membentengi anak keturunan kita dan juga menjauhkan mereka dari syaitan yang terkutuk apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala yang dilakukan ten- pada Hasan dan juga Husain فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين أولاد ابنته فاطمة maka telah datang dalam sahihain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mem- meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan Husain putra dari Fatimah. ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة Kemudian Rasulullah SAW berkata, "U'idukuma min syaitan min kulli syaitan bi kalimatillah tammat." Naam. Min kulli ainin hamma. min kulli ainin hammah لامة lammah كل شيطان وهامة wa min kulli syaitanin wa hammah. Ini adalah doa yang Rasulullah SAW sebutkan tak kala beliau meminta kepada Allah untuk melindungi Hasan dan Husain. العين اللامة هي العين التي تصيب صاحبها فتضره Adapun ainul lammah adalah pandangan yang dimana pandangan tersebut memberikan mudarat kepada siapa yang dipandangnya. Wal ainu qad turdi biman usiba biha ila al-qabr. Dan pandangan tersebut dapat meman, me, melemparkan orang yang terkena pandangan tersebut ke dalam kuburan. Fal ainu qad tusibu syakhsa fi jasadihi wa qad tusibuhu aidan fi aqlihi. Ini dimana ain tersebut ataupun pandangan tersebut dapat menimpa seseorang pada jasadnya ataupun juga pada akalnya. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام العين حق Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa al-ain yaitu pandangan yang tadi disebutkan adalah nyata والعين في الغالب تخرج من صاحب النفس الخبيثة والشريرة dan pandangan tersebut kebanyakan keluar atau bersumber dari seseorang yang memiliki jiwa yang jelek dan juga buruk. فينظر إلى شخص ذي نعمة فيحسده عليها فيصيبه بعين فتضره Kemudian dia itu melihat kepada seseorang yang memiliki kenikmatan dengan penglihatan yang memiliki yang bersumber dari sifat hasad. Kemudian orang tersebut yang dilihat pun tertimpa dengan musibah. فكم من شخص كان ذكيا فأصيب بعين فصار بليدا Betapa banyak orang yang dahulunya dia itu adalah orang yang pintar, orang yang pandai, tak kala dia itu terkena dengan penyakit tersebut atau di- dengan pandangan tersebut, dia pun menjadi orang yang bodoh. وكم من شخص كان جميلا أو وسيما فأصيب بعين فتأثر ذلك الحسن والجمال Dan berapa banyak orang-orang yang gagah ataupun cakap tak kala dia dilihat dengan pandangan tersebut maka berbekas pada ketampanannya wa kam min syakhsin kana ala sihhatin wa afiyatin fa usiba الصحة fa dhahabat tilka wal afiyah dan berapa banyak seseorang yang mereka duduk di atas kesehatan dan juga keafiah kemudian dia tertimpa dengan pandangan tersebut maka lenyaplah kesehatan dan juga afiatnya. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أجساد أولاد أخيه ضعيفة نحيلة فسأل وقال هل تصيبهم الحاجة بمعنى هل يصيبهم الجوع Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk pada suatu keluarga yang dimana pada anak-anak keluarga tersebut adalah kurus. Maka Rasulullah SAW bersabda atau berkata kepada mereka, apakah mereka telah tertimpa dengan suatu hajah, yaitu kelaparan? فقيل له لا يا رسول الله ولكن تسرع إليهم العين Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, tidaklah demikian wahai Rasulullah, melainkan mereka itu tertimpa dengan pandangan. فأثرت العين في الأجسام فصارت نحيلة وضارعة Kemudian pandangan tersebut berbekas pada jiwa, pada jasad-jasad orang tersebut, maka jasadnya menjadi kurus dan juga lembek. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برقيتهم Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merukyah mereka. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أثر صفعة في وجه جارية Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat atar sofwah pada wajah seorang budak perempuan. فقال أصابتها العين استرقوا لها Kemudian Rasulullah SAW bersabda, anak perempuan tersebut telah tertimpa dengan pandangan, maka hendaknya kalian itu merukyahnya. فالعين قد تؤثر في الحسن والجمال Maka pandangan atau penyakit ain ini sangatlah atau dapat menimpa pada kecantikan dan juga ketampanan. وهكذا كم شهدنا من أشخاص زالت عنهم نعم بسبب عين الحاقدين الحاسدين Dan kami telah melihat betapa banyak orang-orang dalam kenikmatan terlepas kenikmatannya disebabkan karena pandangan orang-orang yang hasad lagi hakid, dengki. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحوط الحسن والحسين بتعويذة وتحصين ومنها أعيذكما بكلمات الله التامة min kulli ainin lamah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dahulu melindungi atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Al Hasan dan juga Husain dan dari perkara tersebut u'idu bikuma bikalimatillahi tammat wa min kulli ainin wal lamah yaitu aku berlindung atau aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan juga dari naam dari setiap pandangan-pandangan yang hasad. ووصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بترك التحاسد وإذا رأينا شيئا يعجبنا أن نقول أن نبرك فنقول اللهم بارك أو نحو ذلك dan juga Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita apabila kita melihat suatu perkara yang menakjubkan untuk kita agar hendaknya kita mentabrik untuk orang tersebut yaitu dengan mengucapkan Allahumma barik atau semisal dengan kalimat tersebut. Qala alaihi salatu salam wa min kulli syaitanin wa hadha syamilun likulli syaitanin min syayatin insi wa min syayatin jinn Kemudian dari sambungan hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, "Wa min kulli syaitan" dan dari setiap syaitan dan ini mencakup semua syaitan baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan, kalangan jin. وقوله هامة يشمل الهوام وما يدخل في ذلك من أذية ما يدب على وجه الأرض من العقارب والحيات Adapun ucapannya hawam yaitu mencakup setiap binatang-binatang yang melata yang dimana terdapat pada mereka itu gangguan-gangguan termasuk diantaranya ular dan juga kalajengking dan semisalnya. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ثم أيضا يخبرنا أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام كان يعوذ إسماعيل وإسحاق Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Hasan dan Husain dan juga memberikan memberikan kabar kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dahulu juga meminta perkara tersebut terhadap Is- Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. فيقول للحسن والحسين إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل wa Ishaq. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Hasan dan juga Hussein bahwa sesungguhnya bapak kalian berdua yaitu Ibrahim alaihi salatu wasallam dahulu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ismail dan juga Ishaq. Idzan ta'widu auladina ikhwanul muslimin wajib wa min asbab as-salamati wal afiyati lahum. Oleh karena itu meminta perlindungan untuk anak-anak kita adalah perkara yang wajib dan juga untuk mendapatkan keselamatan untuk mereka. Yaslamu abnauna min as-sihr ta'wid Anak-anak kita akan selamat dari perkara sihir dengan ta'wid. Wa yaslamuna min al-mas wa yaslamuna min al-ain. Dan mereka juga akan terselamatkan dari al-mas yaitu keserupan dan juga mereka terselamatkan dari pandangan yang buruk tadi. ويسلمون من لدغ العقارب ولسع الحيات والثعابين dan juga mereka akan selamat dari tengkeraman eh, sengatan sengatan kelajengking dan juga sengatan dari ular فنهتم بتعويذ أبنائنا وتعويدهم وتر- وتمرينهم على أذكار الصباح والمساء maka kita itu memperhatikan kepada anak-anak kita dalam mentawid mereka dengan mengajarkan mereka zikir pada petang hari, pada pagi hari dan juga pada petang harinya. Wa ala adhkari naumi wal dan juga agar mereka itu terbiasa untuk menyebutkan zikir-zikir di waktu tidur dan juga di waktu bangun. Wa ala adhkari khuruji minal bayti wa adhkari dukhul dan juga di atas membiasakan mereka untuk senang senantiasa menyebutkan azkar untuk mereka itu keluar dan juga di waktu mereka masuk dalam rumah وعلى بقية الأذكار dan juga atas selainnya dari zikir-zikir yang lainnya فإن الذكر حصن عظيم من الشيطان karena sesungguhnya zikir adalah suatu benteng yang agung ataupun kuat dari syaitan أيضا إخوان المسلمين من الأسباب الواجبة علينا والتي تعين على صلاح أبنائنا وأولادنا تعليمهم التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة dan juga dari perkara yang wajib atas kita untuk menterbiah anak-anak kita dan juga untuk merawat mereka adalah untuk mengajarkan mereka eh, dan juga untuk melindungi mereka dari syaitan agar mengajarkan mereka aqidah mada tauhid dan juga aqidah yang benar هذا لقمان عليه السلام يوصي ابنه بوصايا عظيمة ومنها تعليمه التوحيد وتحذيره من الشرك dan inilah Luqman berwasiat kepada anaknya dan dan dengan wasiat yang agung di antara wasiat tersebut adalah dia mewasiati anaknya agar dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. فيقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Kemudian dia berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar." فيجب أن نحذر أبناءنا من الشرك بشتى أنواعه Maka wajib untuk kita itu menjauhkan atau melarang anak-anak kita dari kesyirikan dan juga dari berbagai bentuk kesyirikan. وأن نحذرهم أيضا من زيارات القبور الشركية والبدعية Dan juga kita melarang mereka dari perkara-perkara seperti menziarahi kubur, berziarah kepada kubur dan juga yang selainnya. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوصي ويعلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما Dan inilah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dan juga mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fayaqulu ya gulam, ala u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuk. Kemudian dia berkata kepada kepada Abdullah, Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, wahai pemuda, hendakkah engkau aku ajari dengan beberapa kalimat ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka dia akan menjagamu. Qala ihfazillah tajidhu tujahak. Kemudian berkata, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ay ihfaz awamir Allah azza wa jal, yahfazka Allah azza wa jal. Ya, yaitu atau artinya agar engkau menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Qala alaihi salatu wassalam, "Idza sa'alta fas'alillah." Kemudian Rasulullah berkata, apabila engkau bertanya atau meminta, maka hendaknya engkau meminta kepada Allah. Ay la tas'al sahib qabrin, wala mayyitin, wala hajar, wala syajar, wala qubbah. Yaitu agar engkau tidak meminta kepada orang yang di dalam kuburan, ataupun kepada orang yang daripada mada sesembahan yang lainnya, seperti pohon-pohon, ataupun kubah yang lainnya. Qala wa idha sa'anta, fasta'in billah. Kemudian dia berkata, apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. أي إذا طلبت العدد والمدد والولد فهذا لا يأتي إلا من الله عز وجل Yaitu apabila engkau meminta al-adad, yaitu jumlah ataupun juga eh udat dan juga anak, maka hendaknya engkau meminta atau hendaknya engkau tidak meminta aja dari selain Allah. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك Maka ketahuilah bahwa seandainya umat seluruh umat itu berkumpul untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak mampu mendatangkannya kecuali terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untukmu. قال ولو, ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك Dan juga berkata, seandainya umat itu seluruhnya berkumpul untuk mendatangkan kemanfaatan untukmu, maka mereka tidak mampu mendatangkannya kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untukmu. فيجب علينا أيها المسلمون أن نعلم أبناءنا التوحيد وأن نعلم بناتنا العقيدة الصحيحة Oleh karena itu wajib bagi kita wahai kaum muslimin untuk kita itu mengajari anak-anak keturunan kita dari laki-laki maupun perempuan perkara tauhid dan juga perkara akidah yang sahih, yang benar. هذه أمانة سنسأل عنها يوم القيامة Ini adalah suatu amanah yang kita akan dipertanyakan atau akan ditanyakan di hari kiamat nanti. أعد النظر أيها الوالد الكريم في نفسك هل علمت أبنائك التوحيد Kembalikanlah pandangan, wahai bapak yang mulia, apakah engkau telah mengajarkan anak keturunanmu per- tentang perkara tauhid? هل حذرتهم من الشرك وأنواعه Apakah engkau telah melarang mereka dari perkara kesyirikan dan juga je- bentuk-bentuk yang lainnya? إياك والتفريط في الأمانة Hati-hatilah engkau dari engkau lalai dalam amanah tersebut. إخوان المسلمين أيضا من الأمور الواجبة علينا تجاه أولادنا أن نهتم بتربيتهم على الصلاة وأن نحثهم وأن نرغبهم على فعل الصلاة Dan juga bagi kita dalam mengajar atau mendidik anak-anak kita agar kita itu mengajak mereka untuk mereka memterbiasakan diri mereka di atas salat dan juga me- memberikan kabar gembira ataupun menakutkan mereka dalam perkara tersebut. فنعلمهم الصلاة ونأمرهم بالصلاة ونشجعهم على الصلاة Oleh karena itu, hendaknya kita mengajak mereka untuk melaksanakan salat dan juga memberikan semangat kepada mereka untuk melaksanakannya. ونحذرهم من التلاعب في الصلاة ونزجرهم عن ذلك ونضربهم إن احتاج الأمر إلى ضرب Dan kami melarang kita melarang mereka untuk agar mereka tidak bermain-main di waktu mereka salat dan juga kita menghardik mereka apabila mereka melaksanakannya Bahkan apabila diperlukan untuk memukul atau pukulan maka tidak ada maka, tidak masalah untuk kita memukulnya. Fa inna salata syanuha azim, hiya ar-ruknu al-a'zam ba'da syahadatain. Karena sesungguhnya perkara salat adalah perkara yang agung dan dia adalah termasuk rukun yang paling besar setelah rukun yang pertama yaitu syahadatain. Wa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al qiyamati 'an as-salah. Dan yang pertama dihisab, dihitung di hari kiamat nanti pada seorang hamba adalah salatnya ونبينا يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata perjanjian antara kita dan juga antara mereka adalah salat barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafir ولذلك كان من أعظم الواجبات على الآباء والأمهات تعليم الأبناء والبنات الصلاة وحثهم على الصلاة Oleh karena itu, dari perkara yang paling wajib bagi seorang bapak maupun ibu agar mereka itu membia, menghasung atau mengajak anak-anak mereka untuk mereka itu melaksanakan salat. هذا لقمان عليه السلام يقول لابنه يعظه ويوصيه يا بني أقم الصلاة Dan inilah Luqman dia itu berkata dan menge- melaksukkan ma- ma- berwasiat kepada anaknya untuk mengatakan wahai anakku tegakkanlah salat وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا كما هو عند الإمام أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari bapaknya dan juga dari dari bapaknya kemudian dari jad- kakeknya علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع ajarilah anak-anak kalian tentang perkara salat sedangkan mereka itu berumur tujuh tahun واضربوهم عليها وهم أبناء عشر dan pukullah mereka terhadap perkara tersebut sedangkan mereka itu berumur 10 tahun وفرقوا بينهم في المضاجع maka hendaknya juga engkau atau kalian memisahkan mereka di pada tempat-tempat tidur mereka وهذا إسماعيل عليه السلام يثني عليه رب العالمين فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم dan inilah atau adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala memujinya dan menyebutkannya dalam Al-Quranul Karim وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا dan adalah Nabi Ismail dahulu memerintahkan kepada anak kepada keluarganya untuk menegakkan salat dan juga zakat dan dahulu dia di sisi Allah di sisi Rabbnya adalah diridhoi ويقول جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di atasnya فهذا أيضا من أعظم الواجبات على الآباء والأمهات dan ini juga adalah dari per- perkara kewajiban yang paling besar terhadap bapak-bapak dan juga ibu-ibu أعد النظر أيها الوالد الكريم في هذه المسؤولية تجاه أبنائك وبناتك Kembalikanlah pandanganmu wahai kaum muslimin dalam pertanggungjawaban kalian terhadap anak-anak keturunan kalian. هل علمت أبناءك وبناتك الصلاة Apakah kalian telah mengajari anak-anak anak laki-laki kalian dan juga anak perempuan kalian terhadap perkara salat? Hal 'allamtahum adab as-salah? Apakah kalian telah mengajari mereka adab-adab dalam salat, dalam salat? Hal hathaitahum wa raghabtahum ala ada'i as-salah? Apakah engkau telah mengajak mereka, menghasung mereka dan juga memberikan semangat kepada mereka untuk mereka menunaikan salat? Hal taba'tahum ala fi'l as-salah? Apakah kalian telah memperhatikan mereka dalam melaksanakan salat? هل حذرتهم لما تساهلوا في شأن الصلاة Apakah kalian telah menghardik mereka tak kala mereka itu telah bermalas-malasan dalam perkara salat? إنها أمانة ستسأل عنها يوم القيامة Sesungguhnya perkara tersebut adalah amanah. Engkau akan ditanyakan di hari kiamat. إخوان المسلمين وإن من الأسباب التي تعين على صلاح أبنائنا وبناتنا ومن الأمور الواجبة علينا تجاه هذه الأمانة غرس القيم الطيبة والمبادئ الطيبة في نفوس أولادنا Dan juga dari perkara yang mendukung dalam mendidik anak kita. Dan juga dari perkara yang wajib atas kita dalam menghadapi anak-anak kita adalah untuk menanamkan perkara-perkara yang baik pada jiwa-jiwa mereka. فيجب علينا أن نغرس الخصال الطيبة والخصال الحميدة في نفوس أبنائنا وبناتنا Maka wajib untuk kita menanamkan pada jiwa-jiwa anak-anak kita dengan al-khisan tayyibah yang can indah. Untuk menanamkan kepada anak-anak keturunan kita sifat-sifat yang terpuji dan juga sifat-sifat yang mulia. وأن نجنبهم الأخلاق الذميمة والرذيلة dan agar kita menjauhkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk dan juga tercelah. Fanurabbihim 'ala taqwa. Maka kita mentarbiyah mereka, mendidik mereka di atas taqwa. Wa 'ala al-hilmi wa 'ala al-'ilm. Dan di atas kesantunan dan juga di atas ilmu. Wa 'ala al-adabi wa 'ala al-'iffah. Dan di atas adab dan juga iffah. Wa 'ala al-amanah wa 'ala al sidq dan juga di atas perkara kepercayaan ataupun amanah dan juga di atas kejujuran wa 'ala salahi wa 'ala albir dan juga ada perbuatan-perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang sepertinya wa nuhadziruhum wa nujannibuhum min masawi'il akhlaq dan kita jauhkan mereka dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang dari akhlak-akhlak yang jelek nuhadziruhum min al-ghishi wa min al-kadhib kita larang mereka atau mari kita larang mereka dari pengkhianatan dan juga kedustaan. Nuhadhiruhum min as-sufur wa min al-fujur. Kita melarang mereka dari banyaknya melakukan safar ataupun juga dari perkara-perkara jahat. Nuhadhiruhum min al-mukhaddarati wa min al-khumur. Yaitu menjauhkan mereka agar mereka tidak menampakkan aurat-aurat mereka dan juga dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Nuhadziruhum mil mukhadirati wa mil khumur. Kita juga menjauhkan mereka dari narkoba-narkoba atau obat-obat yang terlarang dan juga dari khamar atau minuman keras. Nuhadziruhum min zina wa min liwat. Kita jauhkan mereka atau larang mereka dari perkara homoseks atau dari perkara perzinahan dan juga homoseks. Nuhadziruhum min al-haqdi wa min al-hasad. kita menjauhkan mereka dari dengki dan iri نحذرهم من الغيبة ومن النميمة kita menjauhkan mereka dari ghibah dan juga adu domba نحذرهم من السباب ومن الشتام kita menjauhkan mereka dari perkara yang saling mengejek dan juga semisalnya هذه الأمور هامة إخوان المسلمين في صلاح أبنائنا وبناتنا ini adalah perkara-perkara yang penting wahai segenap kaum muslimin dalam memperbaiki anak keturunan kita فلا يصلح الأبناء والبنات إلا بحثهم على خصال الخير وتحذيرهم من وسائل الشر maka tidak akan kita dapatkan kebaikan anak-anak kita kecuali dengan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang buruk dan menghasung atau mengajak mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. أيضا من الأمور إخوان المسلمين التي تعين وتساعد على صلاح أبنائنا وبناتنا ta'limuhum al-adab syar'iyyah dan juga dari perkara yang baik wahai saudaraku kaum muslim dalam menterbiah anak-anak kita adalah untuk kita mengajarkan mereka terhadap adab-adab yang syariah. Hunalika adabun kathira yajhaluha kathirun minal muslimin. Di sana banyaklah adab-adab banyak adab-adab yang kebanyakan dari kaum muslimin mereka tidaklah mengetahuinya. Wa adabun kathira yahtaju ilaiha al-aulad dan juga adab-adab yang banyak yang dimana anak-anak itu membutuhkannya كآداب السلام مثلا seperti adab dalam memberikan salam وآداب الطعام والشراب dan juga seperti adab dalam makan dan juga minum وآداب النوم dan juga adab di waktu dia hendak bertid- melakukan tidur وآداب الصداقة والزمالة dan juga adab dalam mereka itu bersahabat dan juga berteman وآداب المجاورة أيضا dan juga adab di mana mereka itu bertetangga والآداب التي تكون مع الكبير من الاحترام والتوقير dan juga adab yang terdiri dari antara mereka dan juga orang yang besar dari memuliakan mereka فيجب أن نعلم أبناءنا الآداب الإسلامية حتى في الرد على الهاتف maka wajib untuk kita mengajarkan anak-anak atau keturunan kita dengan adab yang syariah walaupun itu hanya sampai untuk dalam menjawab telepon فإن أبناءنا إذا تربوا على الآداب سهلت عليهم فإذا كبروا فإذا كبروا صارت سجية لهم dan sesungguhnya anak-anak kita itu apabila mereka terdidik di atas adab yang syariah maka akan gampang pada mereka dan di mana tak kala apabila mereka itu telah besar menjadi sajih untuk mereka فإن الولد في الكبر يكون غالبا على ما كان عليه في الصغر karena sesungguhnya orang-orang yang besar itu kebanyakannya mereka itu sesuai akhlaknya sepe- sebagaimana mereka itu terdidik di waktu mereka kecil فإذا كان في الصغر على الآداب صار في الكبر على قمة من الآداب apabila dia waktu kecilnya di atas adab yang syariah maka tak kala dia besar menjadi suatu harga ya suatu mada adab yang berharga ولذلك قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه بحسب العادة oleh karena itu dikatakan wa yanshi'u nashi'an al-fityanu fi fina dan tumbuhlah orang yang tumbuh di an- dari pemuda-pemuda di antara kami ala ma kana awwadahu abuhu di atas apa-apa yang ib- bapak-bapak mereka itu menterbiasakan mereka إذا فتعويد الأبناء على الخير والصلاح من أعظم الأسباب في صلاحهم وأيضا في سعادتهم oleh karena itu pendidikan anak terhadap adab adalah dari sebab yang paling besar dalam menentukan kebaikan mereka أيضا من الأمور التي تعين على صلاح أبنائنا ان نلقنهم ونعودهم على الكلمات الجميله والكلمات الطيبه dan juga dari cara untuk kita mendapatkan kebaikan anak kita agar kita itu menterbiasakan mereka dengan mentalkin kepada mereka kalimat-kalimat yang indah dan juga kalimat yang baik. فنعودهم مثلا على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك من الكلمات العظيمه. yaitu dengan kita menterbiasakan mentalkin mereka dan menterbiasakan mereka untuk mereka mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan semisalnya dari ucapan-ucapan yang agung. وأن نعودهم أيضا عند المحادثة على الكلام الطيب مثل جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفقك الله أحسن الله إليك ونحو ذلك Dan untuk kita juga menterbiasakan mereka untuk berucap kepada seseorang yang lainnya dengan kalimat-kalimat yang baik seperti jazakallahu khaira, barakallahu fikum dan semisalnya. وهكذا من أسباب الصلاح لأبنائنا وبناتنا أن نحذرهم من المعاصي والذنوب وأن نخوفهم بالله جل وعلا أن نخوفهم من عقاب الله سبحانه وتعالى بسبب الذنوب والمعاصي Dan juga dari salah satu, salah satu sebab yang besar dalam menentukan kebaikan seorang anak dan juga anak perempuan kita agar kita itu menjauhkan mereka atau menakut-nakuti mereka dari perkara maksiat dan juga kejahatan dan juga menakutkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dari adabnya kepada orang-orang yang melakukan perkara maksiat dan juga kejahatan. فهذا لقمان عليه السلام يوصي ابنه فيقول يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله Kemudian inilah Luqman berwasiat kepada anaknya. Kemudian beliau berkata, "Wahai anakku, apabila perkara tersebut hanya sekedar hanya sekedar sekecil biji darah atau sekecil biji ah, yang di mana terjadi perkara tersebut terjadi pada batu ataupun pada langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan perkara tersebut. Bima'na aina satafir min qabdati Allah azza wa jalla. Yaitu di mana engkau akan lari dari genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Fahu yad'uhu ila muraqabati Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqman mengajak anaknya untuk dia itu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. ويعلمه أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية وإن كانت يسيرة dan juga mengajaknya atau memberitahukan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tidaklah terluputkan dari perkara yang kecil walaupun itu perkara adalah sangatlah kecil. إخواني الكرام إن من أسباب الصلاح لأبنائنا وأولادنا an nu'allimahum ad-din. Wahai saudaraku yang mulia, sesungguhnya dari sebab ya, sebab yang paling besar dalam mendidik anak-anak kita adalah untuk mereka mengajari mereka perkara agama. Wa an nuhaffizahum kitab Rabbina subhanahu wa ta'ala Rabbil alamin. Dan agar kita mengajak mereka menghafal Al-Qur'an, kitab Rabb kita, Rabb alam semesta. فإن تعليم الأولاد الدين والقرآن العظيم من أعظم أسباب صلاحهم Karena sesungguhnya mendidik anak kita untuk menghafal Al-Quran adalah salah satu sebab dari sebab yang paling besar dalam menentukan kebaikan mereka. وهو أيضا من أعظم أسباب خيريتهم وسعادتهم Dan dia juga, yaitu mengajari mereka Al-Quran, adalah sebab yang paling besar dalam kebaikan untuk mereka dan juga kebahagiaannya. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. كما رواه الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. فيجب علينا أن نشجع أبناءنا على الذهاب إلى المسجد Maka wajib atas kita agar mengajak anak-anak kita, memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk agar mereka itu berjalan menuju masjid-masjid. ذهابهم إلى المساجد خير لهم من ذهابهم إلى الأماكن المحرمة Dan perginya mereka menuju masjid-masjid itu adalah lebih baik daripada mereka itu pergi dari ke tempat-tempat yang diharamkan. ذهابهم إلى المسجد يحفظهم من الشر وأيضا من صحبة أهل الشر Perginya mereka itu ke masjid-masjid Allah adalah akan menjaga mereka dari kejelekan dan juga dari orang-orang yang memiliki kejelekan. ذهابهم إلى المسجد يحفظهم من أذية الأشرار Perginya mereka ke, ke menuju masjid-masjid adalah akan menjaga mereka dari gangguan-gangguan orang-orang yang jelek. فيجب علينا أن نحث وأن نشجع أبناءنا على الذهاب إلى المساجد Maka wajib untuk kita agar kita itu menghasung mereka, memberikan mereka semangat untuk mereka itu pergi menuju masjid-masjid. Wa an 'ala al-baqa'i fil masjid min ajli tilawatil Qur'an. Dan untuk kita mengajak mereka agar mereka tinggal di dalam masjid, agar mereka membaca Al-Qur'an. Wa an nahuthahum fil baqa'i fi 'ala al-baqa'i fil masjid min ajli hilaqil Qur'ani wa tahfidhil Qur'an. Dan juga kita mengajak mereka agar mereka itu tinggal di dalam masjid, agar mereka itu duduk berhalaqah dalam dan juga menghafalkan Al-Qur'an. هكذا يتخرج الأبناء الصالحون والأولاد الطيبون وأيضا المعلمون من بيوت الله سبحانه وتعالى Demikianlah akan keluar dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala anak-anak keturunan yang baik dan juga saleh. إخواني الكرام من الأمور التي ينبغي أن ننشئ الأبناء عليها الرجولة Dan juga dan juga perkara yang Naam dan juga ikhwanil kiram, saudaraku yang mulia dari perkara yang dimana dengannya memperbaiki atau terbiah kepada anak kita adalah untuk kita mengajari mereka ke kejantanan وأن ننشئهم أيضا على الشجاعة والبطولة dan juga kita itu menumbuhkan mereka di atas keberanian dan juga kepahlawanan wa 'alal khairi was salah dan di atas kebaikan dan juga kesalahan wa an nushya banatina 'alal hishma dan juga kita menumbuhkan anak-anak perempuan kita di atas sikap malu wa an nunshiyahunna 'alal 'iffati wal hijab dan juga agar kita menumbuh besarkan mereka di atas iffah dan juga untuk mereka berhijab wa an nunshiyahunna 'alal bu'di an amakin al ikhtilat dan juga agar kita menumbuh besarkan mereka agar mereka itu menjauhkan atau di atas menjauhkan mereka dari tempat-tempat ikhtilaf. wa an naj'ala nasba ayunihinna ummahatil mu'minin dan agar kita menjadikan tolak pandang mereka itu adalah ibu-ibu atau ummahatul mu'minin wassahabiyatul jalilat dan juga para sahabat yang jalilah hatta yasirna salihat agar mereka itu menjadi orang-orang yang baik li'annahunna idza faqadna al-uswata at-tayyibah الطيبة تأسينا بالرقاصات والماجنات karena sesungguhnya mereka itu yaitu anak-anak perempuan kita apabila mereka itu tidak mendapatkan suri teladan yang baik dari kalangan wanita maka mereka akan tumbuh besar dengan ucapan-ucapan yang mujun أيضا من الأمور التي maka mereka akan mencontoh para tukang-tukang nyanyi dan juga pelagu أيضا من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها تجاه أبنائنا وبناتنا dan juga dari perkara yang wajib untuk kita itu bersemangat untuk mengajarkan atau terhadap anak-anak kita dan juga anak perempuan kita أن نجنبهم من وسائل الشر والفساد adalah untuk kita menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang mengantarkan mereka dari ke, dari perkara-perkara yang mengantarkan mereka kepada kerusakan. Fahunalika al-majallatul khali'ah. Di sana ada majalah-majalah porno. Wahunalika al-aflam al-badi'ah. Dan di sana ada juga film-film yang jelek. Wahunalika al-i'lamul fasid. Dan di sana ada iklan yang rusak. Fahunalika wasail tas'a ila nashr al-fasad fi al-mujtama' dan di sana adalah wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang di mana sarana tersebut berusaha untuk memasukkan kerusakan di dalam masyarakat. Tuharibul fadilah wa tad'u ila radilah. Mereka itu memusuhi atau memerangi keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan dan mereka itu mengajak atau sarana tersebut mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Wujud hadhihi asbab qaribatan min al-murahiqin wal murahiqat yad'uhunna lil fasad Dan adanya sarana-sarana tersebut adalah sangatlah dekat kepada anak laki-laki dan juga anak perempuan yang telah dekat mencapai usia balik untuk mereka itu mende- men- masuk dalam perkara-perkara yang rusak. فلا يصلح الأبناء والبنات عندئذ إلا بعزلهم وتجنيبهم لهذه الوسائل Maka pada saat itu tidak akan baik anak para pemuda laki-laki dan juga perempuan kecuali agar menjauhkan mereka dari sarana tersebut. وأيضا من أسباب صلاح أبنائنا وبناتنا أن نكون نحن قدوة حسنة طيبة لأولادنا Dan juga dari salah satu cara untuk agar kita memperbaiki anak-anak keturunan kita agar kita ini sendiri menjadi uswah teladan untuk mereka. فالوالد لا يشرب الدخان لا سيما أمام أولاده Oleh- Seorang bapak hendaknya dia tidak mengi- mengisap rokok terlebih lagi di hadapan anak-anaknya وأيضا لا يحلق لحيته ولا ينظر إلى الحرام dan juga hendaknya dia tidak mencukur jenggotnya dan juga tidak memandang kepada perkara-perkara yang haram. فيجب أن يكون قدوة حسنة مثالية لأبنائه وأولاده Maka hendaknya dia itu adalah menjadi seorang penuntun kepada kebaikan untuk anak-anaknya dan juga keturunannya. والأم أيضا تكون مبتعدة عن المحرمات وعن التبرج والسفور Begitu juga ibu, hendaknya dia itu menjauh dari perkara-perkara yang jelek seperti tabarruj yaitu dengan dia berhias apabila dia keluar dan juga untuk dia itu mada melakukan safar tanpa mahram وأن تكون قدوة حسنة لبناتها atau dia itu menampakkan perhiasannya dan untuk dia itu menjadi seorang penuntun untuk anak-anak perempuannya وأيضا من الأمور التي ينبغي علينا تجاه أولادنا أن نعطيهم الأسماء الطيبة فإذا ولد المولود ابنا أو بنتا ننتقي له اسما طيبا dan juga dari salah satu sebab agar kita memperbaiki anak-anak kita adalah untuk kita memilihkan untuk mereka nama-nama yang baik tak kalah telah lahir untuk kita seorang anak laki-laki maupun perempuan agar kita memilihkan mereka nama-nama yang sesuai ataupun yang baik فنجنبهم عن تسمية بأسماء خبيثة أو بأسماء الكفرة maka kita menjauhkan mereka atau kita tidak menamakan mereka dengan nama-nama yang jelek ataupun nama-nama yang berunsur taklid kepada orang-orang kafir. أيضا وختاما في هذا المقام نوصي بهذه الأمور وأيضا بالحرص على تزويج أبنائنا وبناتنا Dan juga sebelum kita menutup pembicaraan kita ini, kami berwasiat agar kita itu atau mari kita semua untuk menikahkan anak-anak kita kepada orang-orang yang baik. فالزواج حصن منيع من الفساد Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah suatu benteng yang sangat kokoh dari kerusakan. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج Dan adalah Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda sebagaimana dalam sahihain Wahai segenap para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian ba'ah, maka hendaknya kalian itu menikah atau maka hendaknya dia itu menikah. Qala fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kemudian dia berkata, karena pernikahan tersebut adalah aghaddu lil basar, lebih mendukkan pandangan, wa ahsanu lil farj dan juga lebih menjaga kemaluan. Fayata'ayyanu al-aba tazwiju abnaihim wa banatihim. إن استطاعوا ذلك maka wajib atas setiap para bapak atau setiap bapak-bapak untuk mereka itu menikahkan anak-anak mereka apabila itu mereka mampu ويحرص الوالد لولده على الزوجة الصالحة dan hendaknya seorang bapak itu naam bersungguh-sungguh untuk mencarikan anak laki-lakinya agar mendapatkan perempuan yang salehah وينبغي أن يكون أشد حرصا لبنته بالزوج الصالح dan lebih sayangnya lagi agar bapak tersebut lebih bersungguh-sungguh lebih bersemangat untuk mencarikan anak perempuannya agar mendapatkan pasangan yang baik yang Fa- saleh فإن البنت أمانة في عنق والدها karena sesungguhnya anak perempuan adalah amanah pada leher bapaknya فينبغي أن يحرص على تزويجها maka hendaknya dia itu bersungguh-sungguh dalam mem- menikahkannya وهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة رضي الله تعالى عنها عرضها على أبي بكر الصديق dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak kala Habsah binti Umar telah menjanda dia menawarkannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu fa فصمت أبو بكر الصديق وكان قبل ذلك عرضها على عثمان بن عفان Kemudian Abu Bakar bin Siddiq, As-Siddiq radhiyallahu anhu pun terdiam dan adalah sebelum Umar bin Khattab menawarkannya kepada Abu Bakar, maka dia telah menawarkannya kepada Uthman bin Affan. Kullu hadha hirsun min Umar radhiyallahu taala anhu ala tazwij ibnatihi bidzalika ar-rajul salih. Dan ini semua adalah kesungguhan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang saleh. فعلم الله جل وعلا صدق عمر وصدق حفصة فكانت حفصة زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام Maka Allah sallallahu Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui jujurnya Umar bin Khattab dan juga jujurnya Habsah. Maka adalah Habsah adalah istri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وصارت أما للمؤمنين dan dia pun menjadi seorang ibu untuk seluruh kaum mukminin. فنحرص إخوان المسلمين على الزواج المبكر لأبنائنا وبناتنا Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh wahai segenap kaum muslimin untuk meni- mem- menikahkannya anak-anak keturunan kita dal- d- d- naam bersegera فالزواج المبكر يعتبر تحصين سريع للأولاد من الفساد Karena sesungguhnya menikahkan mereka dalam usia yang muda adalah suatu perlindungan untuk anak-anak kita dari perkara-perkara yang merusak. وأيضا صمام أمان من الشر والفساد Dan juga termasuk dari perkara yang mengamankan dari kerusakan. ولنتعاون جميعا على الحث على هذا الأمر وعلى تزويج الشباب كل ذلك من أسباب الصلاح في المجتمع وزوال الشر والفساد dan agar kita saling tolong menolong, saling bergotong royong untuk menghasung, untuk mengajak bapak-bapak kaum muslimin untuk menikahkan mereka dalam usia yang muda yang dimana perkara tersebut adalah datang, datang dapat menimbulkan kebaikan pada masyarakat. هذه إخوان الكرام بعض الأسباب التي استحضرناها في هذا المقام والتي تعين على صلاح أبنائنا وبناتنا. Dan inilah adalah beberapa perkara yang telah kita sebutkan yang dimana itu adalah membantu kita untuk memperbaiki anak-anak atau keturunan kita pada waktu ini yang sempat kita sebutkan. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat kepada kita dengan perkara yang telah disebutkan. وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأهالينا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين dan untuk agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak-anak keturunan kita dari yang kalangan laki-laki maupun perempuan dan juga keluarga kita dan juga selainnya sesungguhnya Allah adalah wali dari perkara tersebut wal qadiru alaih dan juga mampu terhadap perkara tersebut. Nah, Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك